Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Penjelasan untuk hadis yang ke-18 dari Al-Arba'in Fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Qala syarih hafizahullahu taala wa qawluhu wa qawluhu huna tamhuha wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Zahiruhu maka zahir perkataan Nabi dan yang dimaksud dengan zahir adalah kemungkinan makna yang paling dekat Bahasanya amal kebajikan itulah yang menghapus amal kejelekan bidatiha. Karena amal kebajikan itu sendiri. Walakin akan tetapi yang menghapus amal kejelekan sesungguhnya adalah Rabbul Izzati wal Jalal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melakukan amal kebajikan yang dilakukan oleh hamba hada inama hanyalah huwa minal asbab adalah bagian dari usaha bagian dari sebab terhapusnya kesalahan sehingga dalam hadis ini terdapat dalil yang menguatkan pendapat mayoritas para ulama bahasanya sebab itulah yang memberikan pengaruh fi athariha pada Iya, pengaruhnya sebab wanata ijiha dan dampak eh, dan buahnya sebab pengaruh sebab namanya musabab sebab musabab iya. nata ijiha ya sama eh, nata ij dari asbab adalah musabab maka sebab itu memiliki pengaruh untuk terjadinya musabab akan tetapi bukan karena semata-mata sebab itu sendiri namun sebab itu yu'athir memberikan pengaruh karena takdir Allah Azza wa Jalla wa khalqihi dan karena penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah menyelisih dan hal ini menyelisihi akidah Asy'ariyah yang menilai bahasanya sebab itu tidak memberikan efek pada musabab. Wafil hadis dalam hadis ini terdapat perintah untuk berakhlak yang baik dan indah dan tidaklah dilakukan bahasanya akhlak yang baik dan indah adalah satu hal yang jaati syariat bil hati alaihi ya, dianjurkan oleh syariat ya, syariat e, memotivasi untuk melakukannya dalika termasuk dalam hal ini adalah an-nususul amiratu ada sejumlah nas yang memerintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Allah diwasofahu Rabbuhu dan Rasul adalah seorang yang mendapatkan gelar dari Rabbnya bahwasanya bi'annau ala khuluqin azim adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung dan mulia. Ya, maka ini satu hal yang menarik dikatakan oleh sesaat bahasanya ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi itu secara tidak langsung adalah ayat dalil e, kewajiban untuk berakhlak mulia. Karena di antara e, mengikuti Nabi, di antara bagian dari mengikuti Nabi adalah mengikuti Nabi dalam akhlaknya yang mulia. Jadi semua nas yang memerintahkan untuk itiba'ur rasul itu dalil secara tidak langsung kewajiban berakhlak mulia. Hmm. maka mungkin boleh jadi umumnya kita kalau membaca nas tentang itiba'ur rasul ya yang masuk dalam benak adalah ibadah berakidah dengan akidah Nabi, beribadah sebagaimana ibadahnya Nabi. Ya, maka ditanbih diingatkan oleh sesaat bahasanya termasuk juga berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Dan akhlaknya Nabi adalah akhlak yang mulia. Sejumlah ulama menjelaskan akhlak mulia dengan sejumlah hal. Di, antaranya adalah tarku adhiyatil akharin, tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. Kemudian isalul ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian bersabar menghadapi mayah suluminal akharin, apa yang didapatkan dari orang lain yaitu perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap, ucapan, tutur kata yang tidak disukai. Min umurin makruhatin sikap, ucapan, perbuatan yang tidak disukai yang didapatkan dari orang lain. Maka direspon dengan sabar. Kemudian yang keempat, menemui orang lain dengan wajah yang ceria dan tutur kata yang baik. Dan wakajaatin nususu terdapat banyak nas yang memerintahkan untuk berakhlak mulia dan menjelaskan agungnya kedudukan yang didapatkan oleh seorang mukmin disebabkan memiliki akhlak yang mulia. Wakajaa fil hadis terdapat dalam hadis sesungguhnya seorang mukmin itu layudriku bisa mendapatkan dengan akhlak mulianya derajat orang yang as al-qaim. Orang yang setiap siang berpuasa dan setiap malam sholat malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang paling orang yang paling di uh, min ahabikum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian sabda Nabi saw Alaihi Wasallam khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dalam potongan hadis ini terdapat dalil bahasanya akhlak mulia itu mencakup semua manusia. Malam yakun hunaka sababun yuqabiluhu. Selama tidak ada di sana sebab yang melawannya. Yukobilu di sini yang berhadapan dengannya artinya melawannya. Sebab yang alasan, sebab dan alasan yang membolehkan kita untuk tidak berakhlak mulia padanya. Kalau tidak ada sebab dan tidak ada alasan, pada asalnya terdapat kewajiban untuk berakhlak mulia dengan semua manusia. Muslim ataupun non-muslim. Sesama ahlu sunnah ataupun ahli bid'ah. Muslim yang taat ataupun muslim ahli maksiat. Itu hukum asalnya sikap kita padanya adalah akhlak mulia. Kalau kepada A tidak berakhlak mulia, tidak mau senyum padanya harus ada alasan. Ini iya, ada ada alasan kenapa kita tidak memberikan senyum manis padanya. Wa illa fa inal asla fi hadzal lafzi karena hukum asal dengan redaksi semacam ini annas di sini adalah umumuhu general mencakup semua jenis manusia. Akan tetapi terkadang dikecualikan dari hal tersebut man ada alal insani orang yang zalim sama kita. Maka boleh membalas kedolimannya dengan semisal perbuatannya berarti tidak berakhlak mulia dengannya. Hmm. Wa illa namun uh, memaafkan wasafu dan memaafkan itu lebih baik. Al-afu jika digandeng dengan asafu maka al-afu itu maaf lahiriah. Sedangkan asafu itu maaf batiniah. Maaf lahir dan maaf batin. Kalau maaf batin berarti ya orang tersebut dianggap seperti tidak pernah Eh, menyakiti kita sama sekali. Kalau al-afu sekedar tidak membalas. Itu maaf lahiriah. Sekedar tidak membalas. Namun ditandai orang ini pernah menyakiti saya. Ya, namun asafhu ya, ya tidak ada semacam itu. Tidak ada jejak semacam itu di hati. bihulukin hasanin maka dalam potongan hadis ini terdapat dalil bahasanya semua akhlak meskipun itu sedikit maka dia akan terhitung dalam timbangan Allah yang adil. Wa aidan demikian juga dalam sabda Nabi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin nadhkuru kita jadi ingat bahasanya Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla memotivasi hamba-hambanya untuk berakhlak dengan semua manusia dengan akhlak yang baik dan berinteraksi dengan mereka bi afdalil a'mali dengan perbuatan yang terbaik meskipun mereka manusia itu menyakiti menyakiti kita fa inna syariat maka syariat mendorong untuk berbuat baik kepada orang yang bersikap buruk kepada kita sebagaimana firman Allah taala wala tastawil hasanatu wala sayi'ah perbuatan baik tidaklah sama dan setara dengan perbuatan yang jelek idfa billati ya ahsan dibalaslah perbuatan buruk dengan berbuat baik kepadanya fa bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim maka dengan demikian faida maka tiba-tiba idanya ida fujaiyah ida yang artinya tiba-tiba maka tiba-tiba orang yang antara engkau dengannya ada permusuhan seakan-akan waliun hamim kawan kawan yang dekat dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga mereka adalah orang-orang yang berinfak fisara'i wa dalam keadaan uh, senang dan susah wal qadiminal ghaidha dan orang yang menahan marah bahkan al ghaid itu marah besar bukan yang sekedar marah biasa wal afina anin nas dan memaafkan orang lain wallahu yuhibbul muhsinin dan eh, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik ini semua akhlak mulia akhlak mulia dengan harta berinfak hmm. ya, membantu orang dengan harta di antara akhlak mulia adalah menan amarah sehingga tidak uh, membalas ya, perilaku buruknya ya, demikian juga memaafkan itu akhlak mulia kepada orang yang menyakitinya Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada para hamba. Karena nikmat karena nikmat Allah kepada para hamba itu banyak sekali. Seandainya diserahkan kepada mereka kewajiban untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat ini, tentu mereka tidak akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena demikian banyaknya. Kemudian wafihi dalam hadis ini terdapat dalil e, kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Bentuknya Allah hilangkan dari hamba amal-amal kejelekannya disebabkan amal kebajikan yang dia lakukan. E, ba'da dalika dan dia melakukan e, amal kebajikan ba'da dalika setelah melakukan amal kejele, kejelekan. Allah Ta'ala berfirman, wa yadra'una bil hasanit Dan mereka mencegah amal kejelekan bil hasanah dengan melakukan kebaikan. Dan di, di wa minal ma'lum di antara hal yang telah diketahui bahasanya sebab musibah di dunia dan akhirat adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Wa ma asobakum min musibatin dan setiap musibah yang menimpa kalian fabi maka sabat aidikum maka itu dikarenakan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian wa ya'fu an dan Allah memaafkan banyak dosa sehingga banyak dosa itu tidak berbuah musibah seandainya semua dosa berbuah musibah hancur sudah manusia karena banyak yang Allah maafkan Eh, sehingga banyak yang tidak berbuah musibah. Dan hadis ini dalil bahwasannya orang yang memiliki akhlak yang utama, akhlak yang indah, itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, anna hadal hadisah, hadis ini disampaikan oleh Nabi saw kepada Mu'ad bin Jabal. Didahului dengan wahai Mu'ad, Wallahi demi Allah sunyi aku mencintaimu. Lantas setelah itu Nabi tunjukkan pada Mu'ad ala hadil khisali tayyibah tiga hal yang bagus ini. Dan hadis ini dalil bahasanya maksiat meskipun kecil dia memiliki efek pada seorang hamba. Oleh karena itu hamba diperintahkan untuk bitibail hasanati biha untuk uh, mengikutinya dengan Ya, dengan amal kebajikan sehingga Allah menghapus amal kejelekan alatiha salat minal abdi yang dilakukan oleh hamba sebelum itu dan ada sini dalil uh, perintah agar seorang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla agar seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla fa innahu lamma qala tatkala Nabi mengatakan bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada itu seakan-akan Nabi mengatakan istasyair hadirkan perasaan ya, muraqabatallahi merasa diawasi oleh Allah karena sesungguhnya Allah itu mengawasimu fikuli makani di semua tempat sehingga dalam hadis ini dalam itakilah haitsu makunta terdapat perintah untuk punya rasa malu dengan Allah azza wa jalla di mana seorang itu memiliki perasaan dengan hatinya bahasanya dia malu kepada Allah Azza wa Jalla karena malu kepada Allah itulah yang mengantarkan kepada takwa wal maksudu intinya hadis ini adalah hadis yang agung memiliki buah dan faedah yang besar Kemudian hadis ini dalil bahasa seorang hamba itu boleh jadi mengumpulkan dalam lembaran catatan amalnya amal kebajikan dan kejelekan. Khilafah ini menyelisihi akidah wa'idiyah yaitu Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya hamba itu tidaklah mungkin terkumpul pada dirinya amal kebajikan dan amal kejelekan yang besar. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa dan maksiat yang besar itu pelaku dosa besar. Hmm. Ya, karena mereka ya, berarti uh, Wa'idiyah ini lebih fokus pada Khawarij. Karena ada kalimat wa yukafiruna. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, maka Khawarij demikian juga sebenarnya Mu'tazilah mereka e, punya akidah dan keyakinan tidak mungkin terkumpul pada diri seseorang. Kebaikan di antaranya adalah iman dengan kesalahan dan dosa yang besar. Hmm, itu tidak mungkin. E, e, sehingga mereka katakan bahasa dengan kesalahan yang besar hilanglah amal kebajikannya dan imannya. Kemudian setelah amal setelah amal kebajikannya hilang, maka kata Khawarij mereka ini jadi kafir, kata Mu'tazilah mereka ini tidak mukmin tidak kafir di dunia. Dan ini juga menyelisihi murjiah yang mereka mengatakan layadur mal idan bun. Jika seorang itu punya iman, maka dosa apapun itu tidak membahayakannya. Karena dosa tidak mengurangi imannya. Maka murjiah juga sama dengan wa'idiyah. Iya. Murjiah itu sama dengan wa'idiyah. Sama-sama punya keyakinan tidak mungkin terkumpul. Tidak mungkin orang itu orang baik sekaligus orang jelek orang baik di bidang ini ini ini, orang jelek di sini ini ini. Itu wa'idiyah sama murji'ah sama. Ini Cuma kemudian uh, sepakat dalam masalah ini kemudian uh, kemudian uh, lantas gimana posisinya? Nah, ini beda kemudian. Maka wa'idiyah kemudian memenangkan kesalahan besar itu menghapus kebaikan dan iman. Hmm. Sehingga yang ada nanti jadinya kejelekan. Sedangkan murjiah ya, berpandangan ya, bahasanya ya, amal kejelekan tersebut tidak memiliki efek ya, tidak memiliki efek pada keimanannya tidak mengurangi kadar imannya sehingga seakan-akan ini tidak ada. Dan yang ada hanya iman. Dan yang ada hanya kebaikan saja. Ya, lain hanya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah berkeyakinan bahasanya boleh jadi ada orang itu, ada orang-orang yang terkumpul pada dirinya kebaikan dan kejelekan. Meskipun kejelekan-kejelekan yang besar, itu dosa besar. Maka dari sisi ini dia melakukan kejelekan namun dari sisi yang lain dia adalah orang yang melakukan kebaikan dan terpuji karenanya dan mendapatkan loyalitas dan cinta kita karenanya. Wayatulu ala hadil kaidah dan dalil kaidah ini bahasanya bisa saja terkumpul pada diri seseorang amal kebaikan dan kejelekan firman Allah Taala di surat At-Taubah wa akharuna tarafu bidunubihim dan sejumlah orang yang lain mereka mengakui dosa-dosa mereka khalatu amalan soliha wa akhara sayi'a mereka mencampur antara amal kebajikan dan amal dan yang lainnya adalah kejelekan asallahu ayatuba alihim semoga dan mudah-mudahan Allah uh, menerima tobat mereka Kemudian wastudillah bil hadisi. Hadis ini jadikan dalil bahasanya hukuman had itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Berarti dilaksanakannya hukuman had setelah melakukan kesalahan itu adalah bagian dari amal kebajikan. Hmm, amal kebajikan yang mengiringi amal kejelekan. Maka di antara amal kebajikan Eh, yang mengiringi amal kejelekan dan menghapus amal kejelekan adalah amal kebajikan berupa ikumatul hudud. <coughs> Ditegakkannya dan dilaksanakannya hukuman had. Faidah uki maka jika ditegakkan pada seorang yaitu seorang pelaku dosa salah satu hukuman had syar'i semacam potong tangan untuk pencuri fa'inahu yukafiru anhu maka hal ini menghapus dosanya dan ini adalah pendapat jamahir ahli ilmi. Lima warada karena terdapat dalam hadis Ubadah bin Samit. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya Nabi Shallallahu mengatakan berbaiklah kalian kepada aku. Isi bayatnya janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, jangan melakukan kebohongan yang kalian buat-buat di antara tangan dan kaki kalian. Maksudnya ini berkenaan dengan perempuan dia berzina kemudian dia katakan dan hamil karena zinanya kemudian dia katakan ini adalah dan dia adalah seorang bersuami kemudian dia katakan ini anak suami saya ini e, wala taktu nabi buhtanin melakukan kebohongan mengatakan ini anak suaminya Ya, taftarunahu yang kalian lakukan kebohongan itu di antara tangan dan kaki kalian yaitu kemaluan yaitu zina ya, maka ini uh, perempuan bersuami berzina dan hamil karena zina dan dia katakan ini anak suaminya wala ta'su wala ta'su fi ma'ruf dan janganlah kalian melakukan uh, dalam janganlah kalian durhaka kepada Nabi fi ma'ruf manakala yang Nabi perintahkan adalah kebaikan. Dan, dan jelas semua perintah Nabi itu kebaikan. Hmm. Namun ini untuk menegaskan bahasanya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Sampai-sampai untuk Nabi sendiri berlaku kaidah ini. Sampai-sampai untuk Nabi saja berlaku hal ini. Dalam keadaan Nabi tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak ma'ruf. Sesuatu yang tidak tergolong kebaikan. Maka ini menunjukkan bahasanya ketaatan kepada manusia dalam Islam boleh jadi ketaatan pada orang tua, ketaatan kepada guru, ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada suami, semuanya bersyarat dengan fil ma'ruf. Maka <clears throat> siapa saja di antara kalian yang melakukan poin-poin di atas <clears throat> fa'ajruhu 'alallahi maka ada pahala yang Allah wajibkan dirinya untuk memberikannya kepada mereka. Waman asoba min dalika barang siapa yang melanggar syai'an salah satu dari hal-hal di atas. Tadi jangan berzina malah berzina, jangan membunuh malah membunuh. Fa'uqiba fid dunya lantas dia diberi hukuman di dunia yaitu hukuman had. <clears throat> Fawa kafaratun lahu maka itu adalah kafar penutup dosa baginya. Sedangkan siapa yang melakukan salah satu dari uh, pelanggaran salah satu dari hal di atas, kemudian Allah tutupi sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya. Fawa ilallahi maka itu terserah Allah. Jika Allah berkehendak Allah maafkan dan jika Allah berkehendak Allah akan menghukumnya. Maksudnya tentu jika dia tidak bertobat dan dibawa mati. Ya, adapun jika dia sungguh-sungguh bertobat dan Allah terima tobatnya, ya, maka orang yang uh, bertobat dan sungguh-sungguh bertobat dan Allah terima tobatnya, maka dia seakan-akan tidak melakukan dosa tersebut. Fabayaknahu ala dalik lantas kami pun berbaikat kepada Nabi untuk itu. Dan terdapat dalam saya Muslim bahasanya siapa saja di antara kalian yang haddan e, mendatang atau melakukan haddan yaitu melakukan dosa yang berat untuk mendapatkan hukuman had fa'ukima alaihi lantas hukuman had tersebut ditegakkan padanya fawa kafaratuhu maka itu adalah Kafaro atau penghapus dosanya. Diatkan oleh Muslim. Dan kalau kita lihat uh, kalau kita lihat redaksi hadisnya maka ikomatul hak ikomatul hudud itu penghapus dosa tanpa ada syarat tobat dari pelakunya. Zahir hadisnya demikian. Karena waman asoba min dalika syai'an fa uqiba fitunya fa kafaratuhu. Maka jika uh, orang yang melanggar poin-poin di atas, mencuri dan seterusnya, dan dia uh, diberi hukuman had, dan sebelum hukuman had itu diberikan padanya dia sudah bertobat maka jelas uh, hukuman had ini menghapus dosanya namun bagaimanakah kalau dia belum bertobat ini. kemudian dia mendapatkan hukuman had ini apakah hukuman had itu menghapus dosanya ini satu hal yang diperselisihkan ulama dan zahir hadis menunjukkan iya itu menghapus dosanya Kemudian dalam hadis ini bahasanya seorang hamba jika komitmen dan melaksanakan wasiat ini, tiga wasiat ini, maka sungguh dia telah melaksanakan seluruh syariat agama. Karena Nabi berwasiat kepada Mu'ad dan kepada Abu Musa al-Ash'ari dengan tiga hal. Yang pertama, berkaitan antara dia dengan Allah, dengan takwa. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan dirinya sendiri. Min khilal melalui penjelasan tentang tata cara menghapus amal kejelekan dengan melakukan amal kebajikan setelahnya. Wasiat yang ketiga, perintah berkaitan dengan sikap kepada orang lain melalui perintah Nabi untuk ihsanul khuluq, berakhlak mulia kepada semua manusia. Maka fi isi hadis ini maka di sini dalil bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang diberi jawab kalim kalimat-kalimat yang ringkas syarat makna. Maka Nabi ber, berbicara dengan kalimat-kalimat yang sedikit, namun mengandung pesan yang banyak, mengandung aksam macam-macam yang beraneka ragam dan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya annahu bagi sepatutnya bagi seorang pemberi nasihat seorang pemberi nasihat, pemberi wasiat hendaknya perkataannya adalah jami. Ini lengkap memuat banyak hukum dengan kosakata yang pendek, yang ringkas. Kemudian Zahir hadis ini menunjukkan bahasa amal, ke, eh, amal kejelekan itu dihapus jika diikuti dengan amal kebaikan. Dan terdapat dalam surat An-Nur bahasanya amal kejelekan akan diganti dengan kebaikan jika uh, pelakunya bertobat setelahnya. Fayuqalu hina idin maka kita simpulkan pada saat itu bisa kita simpulkan hadis ini berlaku untuk orang yang melakukan amal kejelekan. Summa ba'da dalika Kemudian setelah itu dia iringi dengan amal kebaikan, maka amal kebaikan itu menghapusnya. Sedangkan surat Al-Furqan yang dimaksudkan oleh ayat adalah orang yang melakukan amal kejelekan kemudian bertobat. Maka mereka itulah orang-orang yang amal kejelekannya akan berganti dengan amal kebaikan sebagaimana firman Allah Subhanahu faulaika yubatilullahu sayiatihim hasanat mereka itu adalah orang-orang yang akan Allah ganti amal kejelekannya dengan kebaikan dan sudah dibahas di depan apa yang dimaksud diganti diganti di dunia ataukah diganti di akhirat ada dua pendapat ahli tafsir dalam masalah ini dan di antara pembahasan atau permasalahan yang menjadi kandungan hadis adalah dosa kecil apakah wajib bertobat dari dosa kecil seperti dosa wajib bertobat dari dosa besar ataukah tidak pendapat pertama mengatakan tidak wajib bertobat dari dosa kecil karena dosa kecil itu mungkin untuk dihapus dengan menjauhi dosa besar dan mungkin dijauh, eh, terhapus dengan melakukan amal kebajikan setelah melakukan amal setelah melakukan dosa kecil sebagaimana firman Allah taala intajtani bukaba iromatun hauna anhu jika kalian menjauhi dosa-dosa besar ini dosa yang besar-besar yang dilarang untuk kalian lakukan nukafir angkum sayiatikum kami akan hapus amal-amal jelek eh, dosa-dosa kecil kalian sayiat di sini maknanya dosa kecil dan akan kami masukkan kalian ke dalam surga Sedangkan mayoritas para ulama mengatakan tobat itu wajib ini, baik dari ini, dosa besar uh, do, uh, wajib wajib bertobat dari dosa kecil. Mereka berdalil eh, hal ini dengan firman Allah Ta'ala Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki untuk menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya itulah yang lebih suci, lebih mulia bagi mereka. Sehingga Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya dan janganlah dia nampakkan ya, perhiasannya ya, yaitu perhiasan emas, perak, kalung dan sebagainya yang ada di badannya kecuali apa yang nampak dan dalam mereka julurkan khimarnya, kerudungnya, menutupi kerah bajunya. Dan, dan janganlah perempuan itu wanita muslimah menampakkan zina zinatahunna daya tarik fisiknya kecuali kepada suami atau ayah atau ayah suami, bapak mertua atau anak ya, atau anak suami, anak tiri atau saudara laki-laki atau anak saudara laki-laki itu keponakan atau anak saudara perempuan atau sesama perempuan atau budak yang mereka miliki atau orang-orang yang mengikuti mereka dan dia bukanlah orang yang punya laki-laki yang punya syahwat atau anak kecil yang belum tahu aurat perempuan eh, janganlah kemudian memukulkan kaki ke bumi supaya diketahui perhiasan kaki yang mereka sembunyikan. Kemudian Allah tutup wa tubu ilallahi jami'an bertobatlah kalian semuanya ya ayuhal mu'minun orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Maka Allah perintahkan untuk bertobat setelah menyebutkan dosa kecil dan dosa besar. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya wajib bertobat dari dosa kecil sebagaimana wajib bertobat dari dosa besar. Wahakata demikian juga Allah perintahkan untuk bertobat dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok laki-laki mengolok-olok e, sekelompok laki-laki yang lain boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Janganlah perempuan mengolok-olok perempuan yang lain boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Yang dimaksud diri kalian adalah orang lain yang dimaksud dengan diri kalian adalah orang lain wala talmizu angfusakum itu eh, itu makna terjemah bebasnya janganlah kalian cela orang lain janganlah kalian cela sesama muslim Kenapa orang lain disebut dengan uh, diri sendiri dalam ayat ini? Ini ya, karena dua alasan. Yang pertama, ya, sesama muslim itu satu tubuh. Sehingga orang lain itu sama dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua, siapa yang mencela orang lain, itu umumnya orang lain tersebut akan balas. Ya, akhirnya e, membalas dengan juga mencela mencelanya. Sehingga orang yang mencela orang lain itu pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri karena orang lain akan membalas mencela dirinya. Maka dia menjadi sebab dirinya dicela. Dan siapa yang menjadi sebab dirinya dicela maka e, maka dia sama saja mencela dirinya. Wala bil alqab dan janganlah kalian saling memberikan gelaran-gelaran yang jelek Ya, boleh jadi gelar cebong, kadrun dan yang lainnya. Ini termasuk wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jelek nama dan gelar ya, adalah nama kefasikan setelah beriman. Sehingga seorang itu menjadi muslim fasik. Wa malam yatub dan siapa saja yang tidak bertobat faulaika humul zalimun maka hanyalah mereka orang yang betul-betul zalim. Kemudian hadis yang ke-19 qala musannif rahimallahu taala dari Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan aku di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lantas Nabi mengatakan ya hulamu nak ini alimuka kalimatin kan ku ajarkan padamu beberapa kalimat ya gulamu itu terjemah bahasa Indonesia-nya pendek nak gitu aja karena tidak ada dan dalam bahasa Indonesia wahai anak kecil nggak ada ya. wahai bocah tidak ada itu ini. Jadi kalau terjemah Jawa ya le gitu aja kalau terjemah bahasa Indonesia nak ini alimuka kalimatin akan kuajarkan padamu beberapa kalimat jagalah Allah itu jagalah aturan-aturan Allah niscaya Allah akan menjagamu jagalah Allah niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu jika engkau minta-mintalah kepada Allah dan jika engkau berharap pertolongan maka berharaplah pertolongan kepada Allah ketahuilah bahasanya umat manusia seandainya semuanya sepakat untuk memberikan manfaat kepada dengan satu hal mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan satu hal yang telah Allah takdirkan laka sebagai kebaikan untukmu. Seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan satu bahaya padamu, maka mereka tidaklah bisa menimpakan bahaya kepadamu kecuali satu hal yang telah Allah takdirkan alaika akan menjadi musibah bagimu. Rufi'atil akla ya, pena telah diangkat wa jaffatis suhuf dan lembaran-lembaran itu kering. Diatkanlah At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dalam riwayat non-Tirmidzi, jagalah Allah niscaya engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'araf ilallahi, perkenalkanlah dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang. Niscaya dia Allah akan mengenalimu ketika engkau susah dan ketahilah bahasanya apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu dan semua yang Allah takdirkan untuk menimpamu tidak akan meleset darimu. ketahilah dan yakinlah bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi dan bahasanya farat farat itu kabar gembira setelah susah. Itu ma'al karbi bersama kesusahan dan sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Dan yang dimaksud dengan bersama adalah ba'da. Yang dimaksud dengan ma'a adalah ba'da. Namun ba'da disebut dengan ma'a untuk menunjukkan dekatnya. Karena sedemikian dekat, maka disebut dengan bersama, seakan-akan bersama. Penjelasannya kalau syarih hafizallahu ta'ala Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidhi dari jalan Hanesh as Dan para ulama itu punya pembicaraan negatif tentang Rawi ini wa fi jumlatihi eh, namun hadis ini secara global adalah hadis yang memiliki sejumlah penguat yang mendukungnya. Di antara kandungan hadis ini disyariatkannya seorang itu antusias untuk dekat dengan orang yang berilmu supaya seorang itu bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang mereka miliki. Karena ulama adalah para pewaris eh, para, eh, pewaris para nabi. Oleh karena itu maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antusias untuk bisa dekat dengan Nabi supaya mereka bisa mendapatkan faedah ilmu yang Nabi miliki. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, aku di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu hari. Dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya berdirinya seseorang di belakang orang lain bukanlah satu hal yang tercela secara budaya. Walah haraja dan tidak mengapa bagi seorang untuk berdiri di belakang orang lain. Dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan oleh e, oleh hadis Ibnu Abbas itu berdiri di belakang Nabi dan dimungkinkan bahasanya Ibnu Abbas itu di atas hewan kendaraan dan Ibnu Abbas itu di belakang Nabi di atas hewan kendaraan Nabi tersebut. Kemudian dalam hadis ini e, dalil disyariatkan e, seorang itu berupaya mendekatkan kerabatnya dengan dirinya. Karena Ibnu Abbas adalah apa anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada di sini dalil bolehnya seorang itu berbicara kepada orang lain tanpa melihatnya dengan wajahnya. Karena Ibnu Abbas di belakang Nabi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Ibnu Abbas dalam keadaan Nabi tentu uh, melihat ke depan, karena ini naik naik kuda, naik onta atau naik ya, naik hewan tunggangan. maka mata Nabi ke depan dan yang diajak bicara di belakang. Berarti ini dalil bolehnya berbicara dengan orang lain tanpa memandang ke arah orang tersebut. Dan zahir hadis ini Nabi tidak menoleh ke arah Ibnu Abbas. Karena seandainya Nabi menoleh ke arah Ibnu Abbas tentu akan disebutkan dalam hadis. Ya tentu bolehnya Eh, berbicara tanpa melihat ke arah orang yang diajak bicara ini eh, manakala di situ tidak ada hal-hal yang menunjukkan indikator yang menunjukkan eh, hal-hal yang ini bukan karena satu hal yang buruk. Ya, pada asalnya berbicara itu sambil melihat orang yang diajak berbicara. Namun jika ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk berbicara tanpa melihat orang yang diajak bicara, maka tidak mengapa. Semacam berbicara dengan orang di belakangnya, ya, maka tentu tenta, tanpa menoleh. Kalau menoleh nanti nabrak nanti. Nah. Ya, bagaimana di sini Nabi naik hewan tunggangannya dan berbicara dengan uh, Ibnu Abbas yang ada di belakang. Atau mungkin boleh jadi misalnya eh, karena berbicara dengan lawan jenis maka berbicara tanpa Eh, menghadap ke arah orang yang diajak bicara. Adapun e, di, eh, dan ini adalah khilaful asli. Khilaful asli hukum asalnya ini tentu kita wajib berakhlak mulia dengan orang yang kita ajak bicara di antara bentuk akhlak mulia adalah ketika berbicara dengan orang lain adalah menghadap ke arah orang tersebut. Kemudian ada sini dalil bahasanya perkataan Nabi kepada salah satu dari umat itu mencakup semua individu umat. Ibnu Abbas diajak bicara oleh Nabi saw dengan wasiat ini. Kemudian Ibnu Abbas e, menukil dan meriwayatkan wasiat ini. Dan para ulama pun berturut-turut atau silih berganti menukil wasiat ini dan menyebarluaskannya e, menasri hawa idaatiha dan mempopulerkannya. Wamadaka dan tidaklah para ulama melakukan hal tersebut kecuali karena semua umat, semua individu umat bisa mengambil faedah dari wasiat ini. Dan semua umat itu tercakup dalam hukum wasiat ini. Kemudian di sini kita jumpai takdimu harfi nida mendahulukan huruf Eh, huruf panggilan dan isyarat e, kepada salah satu sifat orang yang tidak dibicara di mukadimah perkataan seseorang kepada orang lain dan ini dilakukan dalam rangka ayat tabi halil kalami agar orang tersebut perhatian dengan perkataan yang tidak disampaikan dan supaya orang tersebut bisa uh, memahami apa yang disampaikan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataannya dalam hadis ini ya gulamu nak maka di sini kita jumpai Nabi adalah seorang yang memiliki cara komunikasi yang baik ketika ada sesuatu yang penting yang disampaikan kepada seseorang maka dipanggilah dulu orang tersebut agar agar memperhatikan apa yang tidak disampaikan. Dan Nabi katakan ya hulam dan hulam itu adalah anak laki-laki sebelum balik. Maka ini menunjukkan bahasa Ibnu Abbas itu belumlah balik kecuali setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang masuk di kalangan para ulama hadis. Ketika Nabi wafat umurnya Ibnu Abbas itu baru 13 tahun. Jadi kalau para, eh, tolak ukur balik itu 15 tahun ya berarti beliau perlu balik setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umur Ibnu Abbas ketika Nabi wafat itu 13 tahun. Kemudian di hadis ini terdapat penekanan kalimat dan wasiat karena Nabi mengatakan ini wa'alimuka. Aku akan ajarkan kepadamu. Nabi tidak mengatakan ya hulam Hadhi kalimatun u'alimuka iyaha atau u'alimuka kalimatin secara langsung. Namun pakai ini ada nun taukid. Karena inna adalah salah satu adat taukid. u'alimuka yang dimaksud dengan u'alimuka artinya akan aku berikan padamu ilmu. Mimma yakunu minal umuri al yakiniyah. Dan ilmu yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat yakini muka itu kan dari kata-kata ilmun. Ilmun dalam bahasa Arab makna makna asalnya adalah sesuatu yang yakin. Ya, bukan hanya sekedar tahu biasa, namun tahu dengan yakin. Sehingga wa'alimuka ya, di, diartikan dengan akan aku berikan kepadamu sejumlah uh, informasi yang informasi ini adalah minal umuril yakiniyah hal-hal yang seharusnya diyakini oleh seseorang. Kalimat yang dimaksud dengan kalimat di sini adalah kumpulan jumlah mufidah, jumal. Ya, maka kalimat dalam uh, dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat dalam nahwu. Di anal kalimat karena kalimat dalam bahasa Arab itu terkadang digunakan dalam pengertian jumlah kamilatan. Ini kalimat sempurna. Oleh karena itu, tatkala Nabi berkata papa, pada pamannya Abu Talib, Nabi katakan, Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakanlah kalimah itu kalimahnya adalah la ilaha illallah dan la ilaha illallah adalah jumlah mufidah. Ini kalimat sempurna bukan satu kata. kabi'ah sehingga aku bisa berdebat untuk membelamu di hadapan Robku. Demikian juga Allah Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan sebagian orang Bahasanya mereka mengatakan pada hari kiamat, Kola robbir ji'uni, Ya Allah kembalikan aku di dunia. La'ali a'malu soliha fima taroktu. Aku akan melakukan amal soleh dalam apa yang telah aku tinggalkan. Dan Allah katakan, Kalla sekali-kali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha. Itu adalah perkataan yang hanya mereka omongkan. Kenapa? Karena seandainya mereka kembali ke dunia, mereka kembali berbuat dosa dan maksiat. Maka itu sedang omong kosong saja, kata Allah. Hmm, sebagaimana di surat Al-An'am Allah katakan, hmm, walau udu seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu limanuhu anhu. Niscaya mereka kembali melakukan yang hal yang dilarang sehingga kata mereka ya, sehingga kata mereka ya Allah kembalikan aku di dunia nanti aku akan beramal soleh itu sekedar omong kosong karena orang kafir itu mereka ingin kufur kepada Allah selamanya ketika mereka ini di, dibiarkan diberi pilihan mereka akan kafir kepada Allah selamanya sehingga Allah katakan lau Udu seandainya mereka dikembalikan ke dunia la adu. ini Misalnya mereka kembali. di manuhu anhu. Melakukan apa yang dilarang. Sehingga itu hanya omong kosong saja. Ditambah wa mi warai barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada dinding pembatas eh, yang tidak akan terbuka sampai hari mereka dibangkitkan. Eh, menurut pendapat yang masuk dari pendapat atau perkataan dari tafsir untuk ayat ini, bahasanya ina kalimatun waqailuha kalimah di sini artinya tadi ucapan yang di depan rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fi Dan ini jumlah mufidah. Maka ringkasnya uh, makna lughah berbeda dengan masalah makna istilah untuk kalimah. Makna lughah untuk kalimah ya, adalah jumlah mufidah. Ya, sedangkan makna istilah dalam ini istilah nahwu ya, maka kalimah itu adalah satu kata yang merupakan unsur penyusun jumlah mufidah. Ihfadillah jagalah Allah. Yang dimaksudkan adalah jagalah perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, cara menjaganya dengan melakukan perintah. Jagalah larangan-larangan Allah, cara menjaganya bitarkihah dengan e, meninggalkan larangan. Dan jagalah berita-berita yang Allah sampaikan, cara menjaganya dengan mempercayainya. Niscaya Allah akan menjagamu yakni artinya Allah akan jauhkan darimu takdir-takdir yang me menyakitkan baik itu berkenaan dengan perkara akhirat ataupun perkara duniawi adapun berkenaan dengan perkara akhirat maka Allah akan menjagamu dengan Allah akan jauhkan dirimu dari asyubuhat dan syahwat dari kerusakan karena syubhat ini pemikiran dan akidah yang sesat, wasyahwat, dan keinginan-keinginan yang haram dan maksiat. Allah jauhkan dari seorang dari hamba yang hamba tersebut. Wahakada aidan demikian juga Allah akan menjaga dengan menyelamatkan hamba itu dari api neraka. Ini penjagaan akhirat. Sedangkan penjagaan Allah terhadap seorang hamba berkenaan dengan perkara dunia adalah Allah akan jaga badan orang tersebut dari berbagai macam penyakit. Allah akan jaga hartanya dari berbagai macam hal yang merusak harta. Allah akan jaga anak keturunannya dan kerabatnya dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahasanya takwa itu memiliki manfaat duniawi eh, di samping manfaat ukhrawi. Dan uh, dan hadis ini dalil bahasanya siapa yang menjaga aturan-aturan Allah, Allah akan menjaganya termasuk Allah menjaganya dari su'ul khatimah. Sehingga hadis ini termasuk yang dipertimbangkan untuk memahami uh, hadis yang di depan ini tentang ada seorang yang beramal dengan amal kebajikan atalayakunu bainahu wa bainaha ah, beramal dengan amal penduduk surga yaitu amal kebajikan sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu dirak saja lalu ternyata faisbiku alil kitab takdir mendahulinya. kemudian dia beramal dengan amal penduduk neraka dan kemudian dia masuk neraka Eh, maka ya hadis ini ifadilah yahfadka ya, termasuk uh, dalil yang harus dipertimbangkan karena kesannya ada kontradiktif dengan hadis itu. Ya, kesan kontradiktif dengan hadis tersebut. Karena berarti orang yang beramal dengan amal penduduk surga tadi ternyata kok ya, tidak Allah jaga. Ya, sehingga dia ya, ber, di akhir hidupnya beramal dengan amal penduduk neraka kemudian masuk neraka. Maka kemudian di, di depan telah dibahas beberapa kompromi untuk hadis-hadis semacam ini. Ada yang memberikan kompromi dengan di antara komprominya adalah uh, itu fima yarahun nasu beramal dengan amal penduduk surga itu dalam pandangan manusia namun tidak hakikat senyatanya. Ini amal penduduk surga itu ini adalah karena ria, karena mencari pamrih manusia. Adapun orang yang beramal dengan ikhlas, orang yang senantiasa mengoreksi niatnya, memperbaiki niatnya, ini, maka yang berlaku adalah hadis ini ifadillah yafadka Siapa yang menjaga Allah dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang benar, Allah akan menjaganya. Di antaranya adalah Allah akan menjaga akhir hidupnya. Sehingga dia tidak tutup akhir kehidupannya dengan akhir kehidupan yang buruk. Wa min hifdillahi lil abdi dan di antara bentuk Allah menjaga seorang hamba dalam masalah akhirat adalah Allah jaga hamba tersebut eh, sehingga tidak dikuasai oleh setan. tidak dikuasai oleh setan ini berarti bisa maknanya tidaklah larut dalam godaan setan. Boleh jadi mendapatkan godaan setan namun tidak larut. Dan Allah berikan uh, taufik padanya dalam perkara dunia sehingga dia melakukan aktivitas-aktivitas yang manfaat dan Allah berikan taufik dalam perkara-perkara akhirat. Demikian juga di antara bentuknya Allah jauhkan dia dari kawan dekat yang jelek, kemudian kawan yang buruk yang akan mengantarkannya kepada berbagai macam kebinasaan di dunia dan di akhirat. Kemudian redak atau kata-kata yang sama itu terkadang digunakan Qad yutlaq fi apa itu? Mungkin jumlatin ini dia. Ya. Qad yutlak fi jumlatin wahidatin marotain Kata-kata yang sama itu bisa digunakan dalam dalam satu kalimat e, dua kali. Contohnya di sini ifadillah yahfadka ifadillaha tajidhu tujahaka. Ka ifadillaha diulang dua kali. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah makna yang berlainan. Nah, apa itu bedanya? Maka jagalah Allah di kalimat yang pertama. Maksudnya adalah jagalah perintah, larangan dan berita. Oh atau uh, yang dimaksudkan di sini bukan ifadilah yafatka. Sama-sama menjaga, sama-sama ada kosakata menjaga. Jagalah Allah, kemudian Allah menjagamu. Maka jaga yang pertama yaitu fa'ilnya adalah manusia maka maknanya adalah menjaga perintah, menjaga larang dan menjaga berita. Yahfatka niscaya Allah akan menjagamu, menjaga dan fa'ilnya subjeknya adalah Allah. Maknanya adalah sedangkan penjagaan yang kedua yahfatka yang dimaksudkan adalah Allah jaga dari musibah. Dan sebab kita tafsirkan kata-kata menjaga ini dengan dua makna yang berbeda yang dua-duanya adalah makna yang mungkin menjadi makna dari lafal adalah uh, perbedaan sifat hamba dengan sifat sang pencipta subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Jalla wa'ala maha kaya tidak membutuhkan satupun makhluknya dalam satupun perkaranya Allah. Allah tidak butuh penjagaan manusia. Sehingga manusia menjaga Allah artinya menjaga perintah. Bukan menjaga zat Allah. Lain hanya dengan hamba, maka hamba itu memerlukan Robnya. Agar Allah yang mutuhu membantunya, Allah menolongnya dan menjaganya sebagaimana firman Allah Subhanahu ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallahi Wahai semua manusia kalian adalah orang yang membutuhkan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid dan Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian uh, perkataan Nabi di kali yang kedua, ifadillah. Jagalah Allah di sini terdapat penekanan terhadap wasiat untuk menjaga Allah. Karena menunjukkan betapa besarnya manfaatnya dan buahnya. Tajidhu tujahaka. Maka engkau akan jumpai Allah itu ada di hadapanmu. Maka ini artinya tajidu engkau jumpai Allah itu membantumu, menolongmu. Wahada yufasiruhu dan ini dijelaskan dengan apa yang terdapat dalam lafaz yang lain. Tajidhu amamaka. Allah jumpai, engkau akan jumpai Allah di hadapanmu, yaitu dengan penolongan, dengan pertolongannya, dengan penguatannya dan bantuannya. Nah, kata-kata Allah ada di hadapanmu ini tidak bertentangan dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya bahasanya Allah itu ada di atas hamba dan di atas seluruh makhluknya. Dan wa annahu dan bahasanya zat Allah itu di atas ars sebagaimana terdapat banyak nas dalam hal ini. Di antara hal yang menunjukkan bahasanya di depan itu bisa juga sekaligus di atas. Itu ketika seorang uh, menghadap ke arah rembulan yang purnama. Maka rembulan di hadapannya dan juga di atasnya. Maka jika itu satu hal yang mungkin terjadi pada makhluk rembulan, maka satu hal yang mungkin bagi Allah eh, maka eh, satu hal yang tidak mustahil dan satu hal yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala di depan sekaligus di atas jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah maka di sini ada tawajuh ilallah ya, ya menghadapkan diri kepada Allah dalam doa permintaan dan permintaan Tidaklah diragukan yang berdoa meminta kepada Allah adalah salah satu amal ibadah yang dengannya seorang itu mendekat kepada Allah eh, yang para hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Dan Allah Jalla wa'ala itu senang dan ridha jika terhadap para hamba ketika mereka meminta kepada Allah watawajahu ilaihi dan menghadapkan dirinya kepada Allah dalam doa-doa mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Waqala rabbukum eh, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berfirman, doa berdoalah kalian padaku niscaya aku akan aku kabulkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, Was'alullah min fadli. Mintalah sebagian karunia Allah. Sejujurnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa adalah intinya ibadah. Dan Nabi menyampaikan juga dalam hadis surah Tirmidzi, siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. ita taqarraha ada <clears throat> Jika uh, maka jika hal ini telah jelas, jika telah hal ini jika hal ini telah jelas bala dalam bahasa Arab itu ada beberapa kalimat yang dipakai pertama di sini ida takorohada kalimat yang kedua ida sabata hada jika hal ini telah jelas bisa juga ida tabayyana hada ya, tiga kalimat ini semuanya terjemahnya sama jika hal ini telah jelas, maka berdoa dan meminta kepada selain Allah adalah di antara perkara yang tidak disukai dalam syariat. Eh, meminta kepada selain Allah bukanlah satu hal yang disukai dalam syariat. Oleh karena itu Nabi membaiat sejumlah sahabat untuk tidak meminta apapun kepada orang lain. Dan Allah Jalla wa'ala <clears throat> telah menjanjikan kepada orang yang meminta kepadanya Allah akan Allah akan ijabai di permintaan mereka sebagaimana dalam hadis kudsi tentang seperti keutamaan seperti malam yang terakhir siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku jawab doanya siapa yang minta akan aku beri siapa yang minta ampunan akan aku ampuni dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasa Allah Taala berfirman Mandalladhi da'ani Siapakah orang yang berdoa kepada aku lantas tidak aku ijabai doanya dan siapa ya dan orang yang meminta padaku dan tidak aku beri permintaannya jawabannya tidak ada Wadhalika dan hal tersebut karena azimatal umur karena tali kekang segala perkara itu di tangan Allah Jalla wa'ala manfaat dan bahaya di tangan Allah Jalla ala sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa yamsaskallahu bidurin jika Allah menimpakan musibah kepadamu maka tidak ada yang menghilangkan musibah tersebut kecuali dia Allah. Dan jika Allah memberikan kebaikan dan nikmat padamu maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan firman Allah Ta'ala tidaklah Allah membukakan untuk manusia sebagian dari kasih sayangnya, maka tidak akan ada yang bisa menahan kasih sayang Allah tersebut. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepas setelah Allah menahannya. Wawal azizul hakim. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mana pertanyaannya? Pada halaman 109 saya masih bingung kenapa Eh, seorang ayah yang membunuh anaknya tidak diberi hukum kisos itu pengecualian ya, hikmah yang bisa kita tangkap adalah tidak mungkin normalnya tidak mungkin seorang ayah bunuh anaknya kecuali anaknya yang sangat-sangat keterlaluan anaknya yang kurang ajar atau bahkan anaknya yang mengancam uh, keselamatan ayahnya ya, karena besarnya kasih sayang orang tua dengan anak mereka bisa bertaruh nyawa, orang tua itu bisa bertaruh nyawa demi anak. Sehingga tidaklah bisa dibayangkan orang tua, normalnya orang tua sampai membunuh anak kecuali ini, terdapat satu hal yang sangat-sangat kurang ajar yang dilakukan oleh anak tersebut pada orang tuanya. Terkait makanan yang halal, Apakah setiap ingin makan di satu tempat sebaiknya memastikan kehalalannya melalui sertifikat MUI? Uh, eh, untuk kemudian uh, uh, bisnis yang serius, bisnis besar, maka boleh saja seorang punya seorang muslim di tempat kita punya pertimbangan. Kalau ini bisnisnya ini perusahaan besar. Ini perusahaan besar dan dia tahu pangsa pasarnya adalah muslim. Kemudian kenapa dia tidak ngurus sertifikat halal? Ini. Bukankah fihi syai' dalam keadaan e, ngurus tersebut ya biayanya itu biaya yang boleh jadi kecil menurut produk tersebut. Boleh jadi lebih besar biaya iklan dia di TV daripada eh, dia yang ngurus itu. Bukankah fihi syai? Bukankah itu mencurigakan? Meskipun tidak memastikan. Maka ketika seorang punya prinsip demikian tidak salah. Prinsip kehati-hatian dan prinsip kehati-hatian dalam dengan pertimbangan di atas satu hal yang wajar meskipun ini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Ya, meskipun ini tidak bisa dipaksakan kepada orang lain, ya, orang lain bisa sepakat, bisa tidak sepakat dalam masalah ini. Tapi jika ada orang yang punya prinsip semacam itu untuk konsumsi pribadinya dan tidak dia paksakan kepada orang lain, dia tidak salah. Namun ini ya tadi untuk perusahaan besar Bunafit adapun uh, cuma kemudian uh, warung kaki lima kemudian ya uh, jangan diperlakukan hal ini. Nah, ya. ini, ini, ini karena boleh jadi gobaknya itu senilai untuk ngurus itu, gitu kan bisa jadi. Sehingga di sini kemudian dia uh, dia pakai kaedah yang lain untuk masalah ini hukum asal makanan itu halal kemudian hukum asal yang ada di masyarakat muslim jika dia tinggal di daerah mayoritas muslim maka pada dasarnya ini kita berbaik sangka kepada muslim dan uh, kita kemudian pada dasarnya kita menilai muslim itu tahu ketentuan Islam dalam masalah makanan. Sampai mana batasan uh, memberi udur kepada teman muslim sebab terkadang ada rasa ingin meninggalkannya karena takut terwarnai olehnya. Kalau uh, pertimbangannya adalah terpindangan khawatir terwarnai, maka maka batasannya di situ. Ya, siapa yang merasa takut, khawatir terwarnai oleh ya, seorang eh, ya, oleh oleh seorang muslim ya, oleh seorang muslim tertentu, maka dia bisa kemudian jaga jarak darinya. Cukup dengan alasan khawatir. Bagaimana cara bertobat setelah melakukan hal yang bid'ah? Ya, sama dengan ya, yang lainnya yaitu menyesal, kemudian ya, boleh jadi sampai menangis karena demikian menyesal dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi apa yang pernah terjadi. Apakah boleh menceritakan kisah tobat di masa lalu dengan menyebutkan perbuatan haram masa lalu di khayalah ramai? Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali ada maslahat yang lebih besar yang diharapkan bisa di bisa diraih dengan cerita tersebut dengan maslahat yang jauh lebih besar daripada madorot eh, menceritakan aib sendiri. Eh, maka menceritakan aib sendiri itu madorot. Eh, maka harus ada maslahat yang nilainya lebih besar daripada madorot ini. Baru boleh. Apa hukum seorang anak yang makan makanan dan menerima uang dari penghasilan orang tuanya yang terdapat riba di dalamnya? Anak tersebut juga belum mandi, eh, memiliki penghasilan sendiri. Maka perlu di terdapat riba atau itu riba. Terdapat riba itu artinya unsur berarti harta tersebut campuran. Kalau harta tersebut ada campuran, ya, harta itu campuran dan Ya, campuran haramnya sedikit maka tidak masalah dan tidak diketahui mana ya, namun campur tidak, tidak diketahui maka secara umum tidak masalah tapi kalau campurannya banyak eh, ya, atau kemudian seluruhnya dari sumber yang haram maka banyak ulama atau kemudian sejumlah ulama mengharamkannya Meskipun pendapat ini sangat berat kalau dipraktekkan di zaman ini. Ini sangat berat dan banyak orang tidak mampu kalau dipraktekkan di zaman ini. Sehingga kalau seandainya campurannya campuran yang banyak, maka eh, minimal kemudian kita katakan warok menjauhinya, dianjurkan untuk menjauhinya. Sehingga ya masih ada ada kemudian kebolehan untuk uh, menerimanya itu jika uh, jika hanya terdapat. Tapi jika itu adalah uh, penghasilan satu-satunya adalah sumber yang haram kan? dan anak itu tahu bagaimanakah penghasilan orang tuanya, maka minimalnya adalah ambillah secukupnya, sederhana saja. Ini, sampai kemudian mampu mandiri dan upayakan diri untuk bisa segera mandiri. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.